Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat afiat, nikmat diberikannya kita ketetapan di atas hidayah sunnah. Dan ini wajib kita syukuri semua nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Harus wajib kita syukuri sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun akan melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayolah Bapak Allah untuk mempersingkat waktu insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan membahas beberapa ayat dalam surat Al-Qasas dalam surat Al-Qasas kalau bapak dan ibu ada Al-Quran silahkan dibuka Al-Qurannya surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83 insyaallah kita akan membahas surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83 surat Al-Qasas Ayat 76 sampai 83 ini bercerita mengenai satu orang dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang mungkin ayolah bab semuanya, hadirin semuanya mengetahui, pernah mendengar atau mungkin sering mendengar yaitu Qaru Seorang kaumnya Nabi Musa yang bernama Qaru Dan Qaru ini merupakan sebagian mufassirin mengatakan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini merupakan anak pamannya Nabi Musa alaihissalam atau lebih dikenal sekarang ini sepupu sepupunya Nabi Musa alaihissalam ayat ini menceritakan tentang kisahnya Qarun bagaimana kesombongannya Qarun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia dan kita sebagai seorang muslim ketika kita menghadapi atau membaca kisah-kisah Al-Quran yang Allah beberkan kepada kita, yang Allah kisahkan kepada kita, maka fungsi dari kisah-kisah Al-Quran yang Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, itu fungsinya adalah kita agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ li ulil Telah datang dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu bukan merupakan dongengan yang dibuat-buat bukan tapi ini merupakan kisah yang nyata yang Allah kisahkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ketika kita mendapati kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, maka itu fungsinya agar kita mengikuti jejak mereka, mengikuti perilaku mereka. Ketika kita mendapati kisah-kisah orang yang membangkang, seperti Fir'aun umpamanya, kemudian kisahnya kaumnya Nabi Ibrahim, kisah kaum Ad, kisahnya kaum Samud, kemudian kisahnya kaumnya Nabi Lut. Ya Allah siksa mereka. Ini fungsinya agar kita menjauhi perilaku mereka dan agar kita jangan sampai membangkang perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang akan kita bacakan di sini tentang Karun, Bagaimana dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada dia. Untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan ayatnya. Dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 76 sampai 83 Allah mengatakan, Inna Qarun kana min qawmi Musa, fadaga alaihim, wa atainahu al kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, إذ qala lahu qaumuhu la tafrah إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخطف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا wal 'aqibatu lil muttaqin. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fadagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun dia merupakan kaumnya Nabi Musa. Akan tetapi dia sombong. Dia berlaku zalim. Berlaku melampaui batas terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan Qarun ini harta yang sangat banyak sampai kunci-kunci gudang penyimpanan hartanya itu itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang sangat banyak kepada Qarun Sampai-sampai kuncinya saja tidak mampu dibawa oleh orang yang kuat. Itu bisa bayangin. Bagaimana kayanya Qarun. Begitu kaya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebut bagaimana? Fadhaqa alaihim. Qarun ini zalim dia. Berbuat zalim kepada dirinya, berbuat zalim kepada kaumnya. Yang nanti akan kita jelaskan izqala lahu qawmuhu la لا Qarun seorang kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia berlaku zalim terhadap kaumnya dan berlaku zalim terhadap dirinya dia dinasehati oleh orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam dia diberikan nasihat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin Wahai Qarun, engkau ini jangan terlalu bergembira. Jangan terlalu senang terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang terlalu melampaui batas dalam hal senang ini. Artinya senangnya melampaui batas. Karena para ulama membagi dua menjadi gembira yang terpuji dan gembira yang tidak terpuji. Senang yang terpuji, yaitu senang dengan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, nikmat iman, nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita bergembira dengannya. Karena ya Allah mengatakan apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakan wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi. Dengan karunia Allah dan rahmatnya. Para ahli tafsir mengatakan karunia Allah itu merupakan apa? Ilmu. Merupakan iman, keimanan. Rahmatnya yaitu merupakan apa? Kitab Allah. Al-Quran yang Allah turunkan. Katakanlah wahai Muhammad dengan nikmat keimanan, dengan nikmat ilmu, dan nikmat diturunkannya Al-Quran, hendaknya mereka bergembira karena kedua nikmat tersebut merupakan nikmat yang tidak ada bandingannya sama sekali dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan selama ini. Kita selama ini mengumpulkan harta, mengumpulkan perbendaharaan dan lain-lainnya. Itu semua tidak ada apanya dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat hidayah. Tidak ada bandingannya sama sekali. Karenanya di sini mereka menasihati Karun, jangan engkau senang. Senang yang apa? Yang tidak terpuji, yang tercela, yaitu senang dengan kenikmatan dunia. Senang dia dengan kenikmatan dunia dan berlaku sombong terhadapnya. Senang punya mobil mewah, senang punya rumah mewah, senang punya kekayaan yang lain. Tapi untuk nikmat Islam, nikmat iman yang dia miliki sama sekali dia tidak syukuri. Tidak pernah dia merasa senang dengan keislaman yang dia miliki. Sama sekali dia tidak pernah merasa senang dengan keimanan yang Allah berikan kepada dia. Sama sekali dia tidak pernah senang dengan nikmat ilmu yang Allah berikan kepada dia. Terus dia mencari harta dunia dan bergembira dengannya. Padahal Nabi SAW mengatakan ala inna dunya mal'unatun mal'unatun ma fiha illa zikrallahi wa mawala wa aliman au muta'alliman. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat semuanya. Dunia ini dan seisinya terlaknat semuanya, kecuali empat. Berzikir kepada Allah, kemudian orang yang melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Empat yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayolah Bapak, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin maka hendaknya kita bergembira dengan nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat keimanan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan kegembiraan yang terpuji. Bahkan kita diperintahkan untuk bergembira dengannya sebagaimana Allah mengatakan Allah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan nasihat dari orang-orang yang beriman kepada Qarun. Karena dia Qarun itu telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam Padahal Allah telah memberikan dia kekayaan yang sangat banyak, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa merupakan saudaranya, sepupunya. Tapi dia tidak mau beriman. Apa kata mereka? Wabtari fima ataqallahu daral akhir. Hendaknya engkau cari kehidupan akhirat dengan bantuan apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan dunia. Artinya, mereka menasihati Qarun agar harta yang Allah berikan kepada engkau ini, engkau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayolah, Bapak Allah bersyukur kepada Allah. Kita sering sekali mendengar kita mengaku mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sebatas lisan saja. Banyak yang tidak mengetahui hakikat syukur. Apa kata para ulama? Hakikat syukri ta'atul mun'im. Hakikat syukur itu taat kepada orang yang kepada sang pemberi nikmat. Taat kepada sang pemberi nikmat. Yang memberikan kita nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diberikan nikmat oleh Allah, semakin kita tambah dekat dengan Allah. Ini merupakan hamba yang bersyukur. Karenanya ialah Bapak Allah mengatakan tentang orang yang bersyukur wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Allah mengatakan sedikit dari hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Banyak di antara kita yang bersyukur atas nikmat berupa apa? Berupa harta. Ketika diberikan harta, ya Allah alhamdulillah, saya diberikan harta banyak. Ya Allah alhamdulillah saya dapat rezeki dan lainnya. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa apa? Keimanan dalam hatinya. Dia mampu sholat subuh. Dia mampu sholat lima waktu berjamaah di masjid. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya dia ke masjid ilmu itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus disyukuri dengan apa? Dengan tambah giat lagi dalam menuntut ilmu. Tambah giat lagi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam. ayolah bapak Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam satu malam beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak. Mungkin hadis ini sudah antum dengar. Nabi SAW sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Bahkan pecah-pecah kakinya. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW, aneh. Merasa aneh terhadap perilaku Nabi SAW. Wahai Nabi, engkau ini dosa yang lalu dan akan datang sudah dihapus Kenapa engkau melakukan seperti ini? Kok ibadah sampai apa? Bengkak-bengkak kakinya. Antum lihat jawaban Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang Allah yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Nabi di sini mewujudkan rasa syukur beliau dengan apa? Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya ya bapak Allah. Kalau kita seorang hamba mengaku mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Dia harus semakin dekat dengan Allah. Nikmat sehat yang dia miliki, nikmat iman yang dia miliki, nikmat kekuatan yang dia miliki, bahkan nikmat harta yang dia miliki, nikmat rumah yang dia miliki, makanan dan lain sebagainya Allah berikan, nikmat mata, pendengaran, telinga, tangan, kaki. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri ya ayolah bang. Nikmat udara. Maka kita gunakan apa-apa yang Allah berikan dari kenikmatan dunia ini untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinasihatkan orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Qarun. Engkau gunakan harta yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau gunakan untuk maksiat. Jangan kau gunakan untuk berkoya-koya. Jangan kau gunakan untuk apa? Memusuhi Islam. Memusuhi Nabi Musa dan kaumnya. Mengingatkan mereka. Sadar, wahai Qarun. Allah berikan ini sebagai ujian dan cobaan terhadapmu. Kemudian apa dilanjutkan di sini? Walakan sanasi minad Jangan sekali-kali engkau lupa bagianmu dari dunia. Betul, dunia ini hina. Dunia ini tercela. Kita sudah mungkin hafal hadis-hadisnya bahwa Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala itu mencela dunia. Gak ada dunia itu terpuji dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi gak ada sama sekali. Antum kalau dapetin hadis ataupun Al-Quran semuanya mencela dunia, nggak ada yang memuji dunia. Tapi meskipun seperti itu, jangan lupakan bagian kita dari dunia. Kita pun butuh untuk mencari maisha, mencari penghidupan untuk menghidupi anak istri kita, untuk menghidupi kita, untuk membantu kita dalam apa? Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ya, mencari dunia itu tidak tercela, tapi yang tercela itu bagaimana ketika kita mencari dunia lantas kita melupakan akhirat. Lupa kita dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh justru Semakin ditambah nikmat oleh Allah, malah dia semakin jauh dari masjid. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan, maka dia datang lagi ke masjid. Dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tabiat manusia. Mestinya kita jangan ikut seperti itu. Sebagai Allah mengatakan, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi Wa idza massahu syarru fadu du'ain aliyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, maka manusia itu kenapa? Lupa. Berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia, dikasih nikmat sedikit lupa. Tadinya susah, masya Allah. Ya ke masjidnya sahabat pertama, doanya kenceng, masya Allah. Begitu dikasih nikmat sedikit sama Allah sedikit. Lupa dia. Makanya kata Allah apa? Wa idza mastahu syarru fa du'ain arid. Ketika dia ditimpa musibah, malapetaka, kemiskinan dan lainnya, kebangkrutan dan lainnya, maka dia menjadi orang yang paling rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan ayolah bukan saya. Bukan siapa-siapa, Allah yang mengatakan keadaan manusia ketika mereka diberikan nikmat, mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka ditimpa kesulitan, musibah, malapetaka, mereka apa? Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Terus menerus memohon, ya Allah, saya lagi miskin, saya lagi kena musibah, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Tapi begitu di, di, apa namanya diberikan kenikmatan oleh Subhanahu wa taala, lupa sudah. Lupa yang dulunya dia soft pertama, Lupa yang dulunya dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang, dulu, yang dulunya dia sering hadir majlis ilmu dan lainnya. Lupa. Ketika dia diberikan nikmat. Nah, ini orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada manusia. Kita diberikan rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik pada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan juga menurut tafsir sebagai ulama, kita berbuat baik kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin kita melakukan ibadah kepada Allah. Ketika diterima, di apa namanya? kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat tersebut dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang paling pertama kita laksanakan yaitu tauhid kepada Allah. Menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan bid'ah, menjauhi perbuatan maksiat. Ini harus kita jauhi selama-lamanya. Dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi SAW dan jangan lagi kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian ayolah bab wala tabghil fasada fil ardi dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berbuat kerusakan dengan apa? Para ulama mengatakan berbuat kerusakan yang pertama kali itu dengan kesyirikan. Dengan dosa dan maksiat. Jangan sekali-kali kita berbuat kerusakan kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia dan seisinya ini. Dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah merusak bumi Bagaimana merusaknya? Antum bisa lihat. Ya. Kejadian-kejadian yang ada. Gempa bumi, tsunami, kemudian perubahan cuaca yang tidak stabil, kekeringan, kemarau, atau banjir. Ini semua merupakan apa? Efek dari perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh anak-anak Adam Sampai binatang pun mereka mengeluhkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, walaulal bahaim lam tumtaru. Kalau seandainya bukan karena binatang ternak, kalian tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Ya ayolah Bapak Allah. Pengaruh dosa dan maksiat, pengaruh kesyirikan dalam kehidupan kita semuanya. Makanya Allah mengatakan apa? Wala tusidu fil ardi bar islahiha Jangan sekali-kali kamu merusak di bumi ini. Dengan apa? Dengan berbuat kesyirikan, melakukan dosa dan maksiat. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian, setelah mereka memberikan nasihat kepada Qarun, kemudian Qarun menjawab dengan sombongnya Qarun menjawab. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dinasehati oleh orang-orang yang beriman, kamu mengatakan apa? Sesungguhnya harta yang aku miliki ini itu adalah hasil dari jerih payah aku. Harta yang aku miliki ini hasil dari kepintaran yang aku miliki. Harta yang aku miliki ini itu adalah hasil dari apa? Kasih sayang Allah kepada saya. Sebagian pemasaran mengatakan, ya maksud ayat ini maksudnya apa? Maksudnya dia mengatakan bahwasannya ya saya punya harta yang banyak ini karena saya berhak. Karena Allah sayang sama saya. Karena Allah sayang sama saya, sehingga Allah berikan apa? Berikan harta yang sangat banyak ini kepada saya. Ini pemahaman yang salah. Sebagian kita mengatakan bahwasanya tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba itu dengan diberikannya kekayaan. Ketika kita melihat orang kaya atau orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kita lantas dalam timbul dalam hati kita mengatakan, oh masya Allah, Allah sayang banget ya sama dia, ya, udah dapat rumah bagus, kerjaannya bagus, istrinya cantik, mobilnya mewah, masya Allah. Allah sayang banget sama dia. Giliran lihat orang miskin, ya Allah, kesian banget. Wah, Allah murka sama dia. Allah, Allah nggak sayang berarti sama si Fulan, karena saking miskinnya dia. Lihat aja makan sampai susah, baju compang camping, rumah nggak punya. Ingat ayolah Bapak Azakumullah kaya dan miskin bukan merupakan tanda cinta dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu bukan merupakan cinta dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cinta dan benci itu karena harta, maka Allah tidak akan mengajak kaum Qarun. Ah, tidak Allah tidak akan mengajak Qarun. Allah juga tidak akan mengajak kaumnya Nabi Nabi Hud Allah tidak akan mengajar kaumnya Nabi Saleh. Allah tidak akan mengajar kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Mereka kaya. Allah sayang sama mereka berarti. Tapi kenapa ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka kaya tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan itu bukan merupakan tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Jadi jangan salah paham Ketika kita melihat orang kaya, jangan kita melihat bahwasanya Allah sayang sama dia, bukan. Pada hakikatnya itu merupakan ujian dan cobaan buat dia. Kasih sayang Allah itu tergantung dari apa? Keimanan, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu siapa? Yang paling bertakwa, bukan orang lain. Yang paling bertakwa bukan yang nasabnya bagus, yang punya mobil mewah, yang punya rumah bagus, bukan. Yang paras wajahnya tampan, bukan. Tapi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka memiliki paras yang jelek, miskin, tidak memiliki apa-apa sama sekali, tapi ketakwaannya itu akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya miskin dan kaya itu bukan merupakan kasih sayang dan benci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantah oleh Allah. Awalam Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu wa aktsaru Apakah Qarun tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat sebelum Qarun yang mereka lebih kuat dan lebih kaya dibandingkan Korun. Korun mengatakan "Kala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Saya ini diberikan harta ini karena saya dicintai oleh Allah. Berhak saya mendapatkan ini. Allah bantah. Apakah dia tidak melihat kaum-kaum sebelumnya? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad ayolah bapak azakumullah, kaumnya Nabi Hud mereka sombong. Tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Mereka ini disebutkan oleh para mufassirin, sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya tingginya mereka, tingginya kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad, itu tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Mereka bangun apa? Mereka bangun rumah-rumah yang tinggi memahat batu-batuan. Antum bisa bayangin kuatnya mereka sehingga mereka sombong. Siapa? aiman asyadu asyaddu minna kuwa, kata mereka. Siapa yang lebih baik atau lebih kuat daripada kita? Tidak ada. Kemudian Allah pun turunkan azab berupa apa? Angin. Selama tujuh hari delapan malam. Itu bisa bayangin angin. Sepele angin. Tapi Allah kirimkan azab sebagai apa? Sebagai bantahan buat mereka. Lihat. Mereka ngaku kuat tapi sama angin saja kalah. Kaum Samud wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mereka itu memahat ya, memahat rumah mereka, membuat rumah mereka di mana? Di gunung-gunung. Kita sekarang nggak ada yang bikin rumah di gunung, dipahat pak, dipahat Bukan dia dipahat ini sama dia sampai jadi rumah yang megah di gunung. Untuk bisa bayangin kuatnya seberapa mereka tapi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah semuanya. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh. Tidak beriman kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka lebih kuat daripada karun lebih kaya daripada korun, Tapi Allah binasakan semuanya. Ini bukan merupakan apa? Ini bukti nyata bahwasanya kekayaan itu dan kekuatan bukan merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan gak perlu ditanya lagi tentang dosa-dosa orang yang melakukan dosa dan maksiat. Gak perlu ditanya lagi. Kita gak perlu tanya orang-orang yang buat dosa. Urusannya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah melakukan dosa dan maksiat urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakharaja ala qaumihi fi zinati. Satu hari setelah proses nasihat ini, Harun keluar dengan apa? Dengan seluruh harta kekayaannya. Fakharaja ala qaumi fi zinati. Dia yang begitu kaya, ya, hartanya banyak, dia keluar dengan bala tentaranya ini. Harun di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu harfin 'azim. Ketika Qarun melewati orang-orang yang mereka niatnya pengen dunia. Mereka niatnya pengen dunia nih. Hidupnya mereka ini tujuannya dunia sudah. Ya, kalau ngelihat kemewahan sedikit, mereka takjub. Ngelihat bagus sedikit, takjub. Masya Allah, ya indah sekali dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat karun dan pendaharaannya, mereka apa? Masya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kami ini diberikan seperti sama seperti korun. Kami diberikan harta yang sama seperti korun. Masya Allah, enak sekali seperti dia itu. Diberikan kekayaan yang sangat banyak oleh Allah SWT. Pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. dan danan yang bagus. Masya Allah enak sekali. Ini orang-orang yang niatnya dunia. Yolah Bapak Allah. Nabi SAW sudah memperingatkan bahwasanya dunia ini buat empat orang. Inawad dunia li arba'ati nafar. Sungguhnya dunia ini buat empat orang. Abdin razaqallahu ilman wa wa Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa apa? Harta dan ilmu. Dia infakkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Maka ini apa? Maka ini hamba yang baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu hamba abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberikan rizki berupa ilmu, tapi tidak diberikan rizki berupa harta. Maka si hamba ini memiliki niat, kalau seandainya saya punya harta, saya akan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh si A. Maka kata Allah apa? Kata Allah, dia mendapatkan ganjaran yang sama. Yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, tapi tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Sehingga dia infakkan hartanya bukan di jalan Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmunya. Dia pakai buat foya-foya. Dia pakai buat maksiat. Dia pakai untuk menyumbang kesesatan. Dia pakai untuk membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini apa bi'ahbasil manazil kedudukannya paling jelek yang keempat abin lam yarzuqhullahu malan wala ilma yang keempat seorang hamba yang nggak diberikan rezeki berupa ilmu dan berupa harta sama sekali ilmu nggak punya harta nggak punya sama sekali nol dia apa dia punya niat kalau seandainya saya punya harta saya akan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh si C yang gak punya ilmu tadi tapi punya harta. Maka kata Allah apa? Kata Allah dia dosanya sama sama orang yang ketiga. Antum bisa bayangin kaumnya Nabi Musa ya yang melihat Qarun yang mereka niatnya untuk dunia ini masuk yang bagian yang keempat ini nggak punya ilmu nggak punya harta. Begitu melihat orangnya apa? Orang yang memiliki harta tapi nggak punya ilmu apa? Mereka mengatakan kalau seandainya saya memiliki apa? Saya memiliki harta sama seperti korun. Maka saya akan berbuat seperti korun. Makanya dia mengatakan apa? Bahwa korun itu innahu ladu azim. Sesungguhnya korun itu telah mendapatkan nikmat yang sangat besar sekali telah mendapatkan bagian nikmat yang sangat besar. Karena mereka silau terhadap dunia. Banyak sekali ayo labab atau dalam kehidupan kita, kita ini sering timbangan keduniaan kita itu lebih gitu. Kita lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Kita lebih mencintai kekayaan kita dibandingkan akhirat. Ketika datang panggilan untuk sedekah, kita lebih mencintai apa? Untuk menahan harta tersebut dibandingkan kita mengeluarkannya. Ketika datang panggilan salat, kita lebih asyik untuk mengerjakan pekerjaan kita dibandingkan kita melepaskannya kemudian kita bersegera menuju masjid. Itu kadang kita seperti itu, ayolah Bapak azakumullah. Bagaimana kita lebih condong ke dunia dibandingkan ke akhirat? Padahal hidup kita ini untuk apa? Untuk akhirat. Hidup kita tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ayolah Bapak azakumullah. Di mana kita akan hidup abadi dan tidak akhirat. Dunia ini tempat cocok tanam, bukan tempat foya-foya, tapi tetap tempat bagaimana kita beramal, mengamalkan amal-amal saleh yang menjadi bekal untuk kita nanti di hari hari kiamat. Kemudian waqala alladziina utul ilma. Kaumnya Nabi Musa yang melihat Qarun itu terbagi menjadi dua. Yang satu cinta dunia, yang satu cinta akhirat. Kenapa cinta akhirat? Karena dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjaga dirinya. Ketika melihat kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun, mereka tidak silau. Ini hakikatnya orang yang apa niatnya akhirat, tidak silau terhadap dunia. Makanya kata Allah kata Nabi SAW, "Mengkana fil akhirati niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atatku dunya wa hiya Kata Nabi SAW, barang siapa yang niatnya, niat hidupnya itu untuk akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan satukan urusannya, nggak cerai-berai urusannya. Fokus. Kemudian Allah berikan apa? Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Yang ketiga, dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina, ya Allah, Bapak Allah. Atau misalnya para sahabat Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabatnya. Antum bisa lihat. Bagaimana dunia datang kepada mereka dalam keadaan hina. Mereka tidak mencari dunia di sana. Mereka mencari akhirat. Ayolah bapak azakumullah. Harta Kisra, harta Kaisar, harta Romawi, Persia, semuanya datang ke Madinah. Tapi mereka tidak sombong. Bahkan tidak melihat datang harta dibagikan. Bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bawa 700 onta kafilah dagangnya. Begitu sampai di Madinah, diinfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangin. 700 onta berisi barang dagangan semuanya dibagikan seluruh penduduk Madinah. Gak takut miskin. Karena dia niatnya apa? Akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi, ya pemimpin dunia, bukan raja lagi, ini Nabi, Rasul, satu hari tidur di tikar yang sudah lepek. Tikar yang sudah usang. Begitu Nabi bangun, ada bekasnya di tangan beliau dan pipi beliau. Ketika Umar bin Khattab melihat Nabi SAW seperti itu, nangis Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kaisar Persia itu semuanya apa? Berada di tiga sana yang hebat. Tapi engkau di sini, engkau pemimpin dunia, nabi engkau. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, ama tarba anna dunia dunya walanal akhirah? Tidakkah engkau rebo? Bagi mereka dunia, sedang bagi kita akhirat. Itu kehidupan dunia sementara, fana, Ayolah ya bapak, azabullah. Hilang. Yang abadi nanti di akhirat, ayolah ya bapak, azabullah. Amal kita yang abadi. Itu yang akan abadi. Yang akan apa? Yang akan menemani kita sampai hari kiamat nanti. karena yang ialah Bapak azakumullah. Jangan sampai apa? Jangan sampai dunia ini menyibukkan kita dari akhirat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celaka kalian kata orang-orang yang menut, apa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini celaka kalian kepada orang siapa kepada orang-orang yang menginginkan harta dunia dari Korun. Yang takjub kepada kekayaan Korun. Celaka kalian. Ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik. Pahala Allah itu lebih baik. Kalau seandainya kalian mengamalkan amal-amal soleh. Pahala yang Allah berikan kepada kita ialah ya bab itu enggak tidak bisa dibandingkan dengan materi yang kita dapatkan ayolah ya bab. Itu harus kita ingat seumur hidup. Kita selalu mencari yang kelihatan di mata. Tapi begitu apa? Ada ganjaran yang tidak kelihatan di mata, tidak mau kita. Contohnya pahala. Pahala kelihatan. Padahal Nabi sudah jelas-jelas mengatakan apa? Mana kofat malun min sadaqah. Harta itu tidak bakal berkurang dengan sedekah. Itu bisa bayangin, ya. Begitu mau sedekah, bingung. Banyak apa? Banyak pilihan, pertimbangan-pertimbangan. Padahal dengan dia menginfakkan hartanya, Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan rezekinya. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya rahbab azakumullah. Kata orang yang berilmu ini, wa ilakum wa khairun. Dan jalan Allah itu lebih baik Allah berikan ganjaran berupa apa? Sorga ayolah ya bapak, azakumullah. Sorga tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Harta dunia ini kecil. Allah hanya turunkan satu rahmatnya di dunia ini. Antum bisa bayangin, Allah hanya turunkan satu rahmatnya di dunia ini. Yang 99 rahmat Allah simpan di sorga. Antum bisa bayangin bagaimana nikmatnya. Satu saja sudah seperti ini. Satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi itu manusia berkasih sayang. Manusia bisa apa namanya membangun sebuah bangunan dan lain sebagainya. Sudah. Atau bisa lihat bagaimana keindahan dunia. 99 Allah simpan di surga nanti buat orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya kata mereka apa? Ganjaran Allah yang berupa surga itu lebih baik. Tapi syaratnya apa? Syaratnya antum beramal soleh. Beriman karena nggak sembarangan kita dapat surga itu nggak sembarangan. Surga itu mahal. Nabi SAW mengatakan apa? Ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ala inna sil'atullahi jannah. Kata Nabi SAW. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Mahal, ayolah bang. Gak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita butuh perjuangan untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yulqaha illa sabirun. Dan ganjaran Allah tidak akan diberikan kecuali untuk orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, dia yang berhak mendapatkan ganjaran dari Allah. Sabar dengan tiga macamnya. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar terhadap takdir Allah yang buruk. Sabar. Ayolah bapak Maka Allah akan berikan kita apa? Surganya. Kemudian kita lanjutkan. Fakasafna bihi wabidarihil arba. Setelah nasihat-nasihat nggak mempan buat karun, ya. Kemudian juga apa namanya peringatan-peringatan juga tidak mempan buat karun. Akhirnya Allah azab Qarun. Dengan apa? Fakasat nabihi wa bidarihil arba. Kami benamkan karun dan seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Tuh bisa bayangin bagaimana karun ya yang mengatakan bahwasanya saya ini diberikan ini karena apa? Allah sayang sama saya. Kalau nama uti itu ala ilmin indi. Allah tuh sayang sama saya sehingga Allah memberikan apa? Memberikan saya harta yang begitu banyak. Allah apa? Allah benarkan dia ke dalam bumi. Faqatarna nabi Nabi arba. Semua harta kayaannya semua dibenamkan di muka bumi, ah, ke dalam bumi. Sampai hari kiamat, ayolah Bapak anggap Allah. bisa bayangin, Dibenamkan hidup-hidup bersama seluruh harta kekayaan yang selama ini dia bangga-banggakan. Karena yang Abbas ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun diberikan kekayaan oleh Allah tapi kita sombong, mengingkari nikmat Allah, mengatakan bahwasanya ini hasil dari jerih payah saya. Ini hasil dari ilmu yang saya miliki. Dia lupa bahwasanya itu adalah kuasa Allah, rahmat Allah kepada dia yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi itu merupakan cobaan dan ujian buat dia. Apakah dia sabar Apakah dia makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah? Kalau dia makin dekat dengan Allah, maka Allah akan tambahkan rezekinya. Tapi ketika dia makin jauh, maka Allah akan apa? Allah akan azab dia. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat buat kalian. Tapi kalau seandainya kalian kufur, kalian mengingkari nikmatku, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Atau bisa lihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke dalam bumi. Belum lagi nanti apa? Di hari kiamat Allah masukkan korun ke dalam neraka besar dan berat azabnya Allah Subhanahu wa taala ya ayo rahbab angkat Allah ini azab Allah di dunia. Makanya di sini apa? Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Satu pun gak ada yang menolong dia dari azab Allah. Satu pun tidak ada yang menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan satu azab kepada satu orang atau satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya Ayolah, bapak azabmu. Karena ya Allah, Allah, jangan sampai azab Allah itu menimpa kita. Bagaimana kita menolak azab Allah? Dengan taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari azab Allah. Jangan seperti Qarun. Diberikan harta kenikmatan bukannya tambah dekat dengan Allah malah tambah jauh bahkan sombong sehingga azab Allah pun menimpa dia. Ayolah Bapak Allah. Kemudian wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Dan orang-orang yang mengangankan posisi Korun kemarin, yang takjub kepada harta yang diberikan Korun kemarin itu, begitu mendengar dan begitu melihat bahwasanya kaum dibenarkan ke dalam bumi, maka mereka menyesal. Nyesal mereka terhadap apa? Terhadap angan-angan mereka, nyesal mereka. Mereka mengatakan apa? Wa ika'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan menahannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya mereka baru tahu bahwasannya rizki Allah yang Allah berikan kekayaan itu bukan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Buktinya apa? Buktinya Qarun. Kalau seandainya dia dicintai oleh Allah, dia nggak mungkin diazab sama Allah. Gak mungkin. Kenapa? Karena itu bukti cintanya Allah kepada dia. Tapi nyatanya Allah tetap mengajak dia. Kenapa? Karena dia kufur. Karena cintanya Allah itu diraih bukan dengan kekayaan, bukan dengan diberikan kekayaan, bukan cintanya Allah itu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesali perbuatan tersebut. Kemudian laula ammanallahu alaina lakhasafa bina. Kalau seandainya Allah itu tidak memberikan kita nikmat, tidak memberikan kita karunia, maka kita pun pasti akan dibenamkan sama seperti korun. Mereka nyesel ya atas angan-angan mereka yang ingin seperti korun. Waika la yuflihul kafirun. Aduhai, mereka orang-orang kafir itu tidak akan sukses di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketahuilah bahwasannya yang demikian itu merupakan negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak sombong di muka bumi dan tidak juga berbuat kerusakan. Artinya di akhir kisah ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita peringatan bahwasanya dunia itu nggak ada artinya apa-apa ya ahbab azakumullah. Fokus akhirat. Akhirat itu akan diberikan ganjaran akhirat, pahala akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan bagi orang-orang yang apa? rendah diri, merendahkan dirinya, tidak sombong dan juga tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat dosa dan maksiat, tidak juga dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah mensyukuri nikmat Allah, maka inilah orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat. Kembali Allah menyampaikan kita tentang akhirat. Kenapa? Karena hidup kita di sini tujuannya untuk akhirat. Ayat yang sudah bapak dan ibu itu sering dengar dan sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk apa? Beribadah kepadaku. Kalau Allah mengatakan apa? Liya'budun liyuwahidun. Agar mereka mentauhidkan aku. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tujuan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana kita menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah saja tidak kepada yang lain menjauhi syirik menjauhi dosa dan maksiat, menjauhi kesombongan dan menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya dengan melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hamba yang pantas mendapatkan rahmat Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Karena ya Allah ya Bapak dari apa namanya kisah ini kita banyak mengambil faedah yang banyak sekali ya. Jangan sampai kita sama seperti Qarun Jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan sampai kita lupa akan pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa. Selalu kita ingat seumur hidup bahwasanya kita ada di dunia ini adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup di dunia, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa menggenggam, merasakan ya kemudian kita bisa merasakan nikmatnya dunia, melihat pemandangan yang bagus dan lain sebagainya. Itu semua kita lihat bahwasanya ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semua itu agar kita membantu, agar kita membuat mereka ya menjadikan mereka itu sebagai pembantu kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, harta, kesehatan dan lainnya itu pada hakikatnya Allah berikan untuk membantu kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal ketaatan, amal-amal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.